بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده kita akan lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqih Muyassar Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan wudhu Bab yang kelima yaitu bab wudhu Dan kita telah membahas kewajiban wudhu tersebut bagi orang yang hendak ingin mengerjakan sholat. Wa amma qala al-muallif wa amma ala man yajib Wa amma ala man yajib adapun ala man yajib kepada siapa wudhu itu diwajibkan kepada siapa wudhu itu diwajibkan pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui hukum wudhu apa hukum wudhu hukumnya adalah wajib kemudian sekarang mualif akan membahas lagi kepada siapa wudhu itu diwajibkan Qala fayajib 'alal muslimi al-baligh al-'aqil idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Kata muallif, wudu itu wajib bagi ala, ala muslim, bagi seorang muslim. Seorang muslim. Maka orang kafir tidak wajib bagi mereka untuk berwudu. Jadi wudhu itu wajib hanya bagi orang muslim saja. Adapun orang kafir maka amalan mereka tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang yang masih kafir, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat ibadah adalah al-Islam. Syarat daripada seluruh ibadah itu diterima di sisi Allah haruslah seorang itu masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah yang menghalangi sedekah mereka, amalan-amalan mereka kecuali karena kafirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima seluruh amalan yang dikerjakan oleh orang kafir sekalipun amalan tersebut adalah amalan yang baik amalan yang khair Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya maka oleh karena itu diantara, antara syarat wudhu dan juga syarat ibadah yang lainnya haruslah al-islam haruslah seorang itu beragama islam maka wudhu ini wajib bagi yang pertama adalah orang muslim bagi orang muslim al-baligh Al-baligh yaitu orang yang sudah masuk umur balik sudah balik dan kita telah mengetahui apa itu balik Assalamualaikum maka orang yang sudah balik wajib bagi dia jika hendak mengerjakan sholat untuk melakukan wudhu adapun orang yang belum balik maka tidak wajib bagi mereka tidak mengapa seorang yang belum balik melakukan sholat atau tidak berwudu. Nanti kita akan bahas. Kemudian al-aqil, syarat yang ketiga diwajibkannya wudu itu bagi orang yang berakal, orang yang memiliki akal. Oleh karena itu orang yang tidak memiliki akal seperti orang yang gila, al majnun atau orang yang kadang-kadang gila dan kadang-kadang sadar maka ini ketika dia gila maka tidak mendapat taklif dia tidak terkena hukum taklif adapun ketika dia sadar maka dia terkenai hukum taklif maka di antara syarat wudu syarat diwajibkannya wudu adalah al-aqil orang tersebut harus berakal idza arada as-salata wa ma fi hukmiha jadi wajib bagi jadi wudu itu wajib bagi orang muslim yang balik dan akil dan berakal jika hendak ingin jika hendak melak mengerjakan salat wa ma fi hukmiha dan yang sehukum dengannya dan yang sehukum dengan ibadah salat yaitu ibadah yang diharuskan padanya berwudu dan yang sehukum dengan ibadah salat maksudnya yang seperti sholat ibadah yang seperti sholat diwajibkan padanya untuk berwudu ini kepada siapa wudu itu diwajibkan yaitu pada seorang muslim yang balik dan al-akil jika tidak ingin mengerjakan, mengerjakan sholat kemudian kita lanjutkan wa amma mata yajib wa amma mata yajib adapun kapan diwajibkan wudu tersebut Kapan diwajibkan wudu tersebut? فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي ishtaratu lahu al-wudu. Diwajibkan wudu tersebut ketika telah masuk waktu salat dan seorang dan seseorang hendak mengerjakan salat tersebut. Jadi diwajibkannya salat diwajibkannya wudhu itu ketika sudah masuk waktu salat dan seseorang dan seorang insan hendak mengerjakan salat itu. Adapun jika dia tidak hendak tidak ingin mengerjakan salat maka tidak wajib bagi dia untuk berwudu seperti orang yang haid. Orang yang haid walaupun telah masuk waktu salat tidak wajib bagi dia untuk berwudu karena orang yang haid tidak mengerjakan salat. Aw arada al-insanu al-fi'l alladhi yushtaratu lahu al-wudu. Atau seorang hendak mengerjakan amalan yang disyaratkan padanya wudu. Jadi kapan diwajibkan wudu? Yaitu ketika sudah masuk waktu salat dan seseorang hendak mengerjakan salat seorang maksudnya seorang yang telah melakukan hadas adapun seorang yang masih dalam keadaan tahir tidak wajib bagi dia untuk berwuduk lagi jadi diwajibkannya wuduk tersebut bagi orang yang telah berhadas telah batal wudhunya adapun yang belum batal wudhunya maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangi wudhunya walaupun sudah masuk ke waktu sholat berikutnya au aradal insan atau seorang yang hendak mengerjakan amalan yang disyaratkan padanya wudu seperti apa tawaf seperti tawaf dan sebagian ulama mengatakan seperti masul mushaf memegang mushaf akan tapi yang rajah insyaallah adalah tidak mengapa wa illam yakun dzalika muta'alliqan bil waqt walaupun tidak ada kaitannya dengan waktu walaupun amalan tersebut walaupun tawaf amalan-amalan yang disyaratkan padanya wudhu amalan tersebut tidak ada kaitannya dengan waktu seseorang boleh bertawaf kapan saja dia kehendaki tidak mesti harus masuk waktu tidak ada waktunya dan juga seorang memegang mushaf misalnya <clears throat> seorang yang memegang mushaf tidak memiliki waktu tertentu dia harus membaca Quran memegang mushaf kapan saja dia boleh memegang mushaf maka ketika seorang hendak melakukan amalan yang disyaratkan padanya wudhu, maka wajib bagi dia untuk berwudhu sebelum mengerjakan amalan tersebut. Ini mata yajib, ini kapan diwajibkannya wudhu. Permasalahan kapan diwajibkannya wudhu. Maka kita telah selesai dari permasalahan yang kedua. Yaitu kita telah membahas dalil yang yang menunjukkan wajibnya wudu, kemudian kita juga telah mengetahui wudu itu kepada siapa diwajibkan dan juga dan juga kita telah mengetahui bahwa kepada siapa eh, mata wajib dan kapan diwajibkannya wudu tersebut. Ini tiga permasalahan dari al-masalah ats-tsaniyah. Baik, kita lanjutkan al-masalah ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Al-masalah ats-tsalitsah fi syurutihi yaitu yang berkaitan dengan syarat-syarat wudu fi syurutihi wudu memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah yang lain memiliki syarat seluruh ibadah memiliki syaratnya maka al-masalah tsalitsa ini tentang syarat wudu syarat itu adalah perkara yang wajib yang wajib untuk dilakukan yang di luar amalan di luar amalan itu sendiri perkara yang wajib untuk dilakukan di luar amalan tersebut dan syarat itu harus terpenuhi syarat-syarat itu harus terpenuhi jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka tidak akan diterima tidak sah wudunya tidak sah amalan tersebut. Inilah syarat. Syarat itu perkara yang wajib dilakukan sebelum seseorang masuk ke amalan amalan tersebut, baik amalan wudhu, amalan salat dan seterusnya. Jadi perkara yang wajib di luar amalan itu yang harus terpenuhi. Jika syarat itu salah satu dari syarat itu tidak tidak terpenuhi, maka tidak akan sah amalan yang dia kerjakan. Inilah syarat. Dan para ulama ada yang sebagian membedakan antara syarat dan rukun. Ada pun yang membedakan mengatakan seperti ini, yaitu syarat perkara yang wajib yang dilakukan sebelum mengerjakan amalan, yaitu di luar amalan, di luar amalan tersebut. Adapun rukun, para ulama yang membedakan antara syarat dan rukun, adapun rukun itu perkara yang wajib yang harus dilakukan di dalam amalan tersebut, di dalam amalan bukan di luar. Seperti sholat. Syarat sholat adalah wudhu. Wudhu amalan di luar sholat. Syarat sholat adalah Islam. Islam amalan di luar sholat. Nah ini syarat. Adapun rukun itu amalan yang wajib yang jika ditinggalkan yang wajib yang di dalam ibadah tersebut yang di dalam amalan itu sendiri. Jika jika rukun ini ditinggalkan salah satu rukun itu ditinggalkan maka seluruh ibadahnya tidak sah. Seperti apa rukun? Misalnya seperti dalam sholat, seperti membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun sholat yang harus terpenuhi rukun tersebut. Ini ulama yang membedakan antara syarat dan rukun. Dan sebagian ulama lagi tidak membedakan syarat dan rukun adalah sama-sama tidak ada bedanya. Rukun itu ya syarat, syarat itu ya rukun. Namun jika yang membedakan mengatakan demikian. Adapun syarat itu di luar wudu, di luar amalan, adapun rukun di dalam amalan itu sendiri. Jadi syarat wudu dan mu'alif di sini sepertinya tidak membedakan antara syarat dan rukun. Karena mu'alif setelah membahas syarat-syarat wudu, beliau tidak membahas rukunnya, akan tapi langsung membahas wajibat, kewajiban wudu. Baik kita baca syarat wudu. Wa yustaratu li sihhatil wudu ma ya'ti. Syarat sahnya wudu sebagai berikut. Wa yustarat dan disyaratkan sahnya wudu itu sebagai berikut. Ma ya'ti. Yang pertama al-alif al-islamu wal aqlu wat tamyiz. Al-islam wal aql wat tamyiz. Inilah syarat pertama al-wudu yaitu Islam. Islam berakal dan tamyiz. Dan juga ini merupakan syarat seluruh ibadah. Al-Islam wal aql wat tamyiz ini syarat seluruh ibadah yang akan yang akan dikerjakan oleh seseorang haruslah Islam berakal dan tamyiz. Islam berakal dan tamyiz kecuali permasalahan zakat, kecuali permasalahan zakat. Maka Islam wal akal wa tamyiz ini syarat dalam seluruh ibadah yang hendak dikerjakan haruslah seorang tersebut Islam, kemudian juga harus orang tersebut berakal dan juga yang ketiga orang tersebut harus tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak kecil yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini tamiz dan tamiz itu bukan balik, berbeda. Tamiz sama balik itu beda. Tamiz itu seorang anak yang sudah berumur tamiz maksudnya yang sudah bisa, yang sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang membahayakan, mana yang tidak membahayakan, mana yang memudaratkan dia dan mana yang tidak memudaratkan dia, mana yang enak, mana yang tidak enak. Itu bisa membedakan tamiz. Ini anak yang sudah tamyiz jika dia mengerjakan suatu ibadah maka ibadah tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika anak yang yang berumur tamyiz ini melakukan amalan atau dosa tidak teranggap dosanya akan tapi ibadahnya diterima dan dosanya tidak tertulis. Maka ini merupakan hikmah, merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena dosa maksudnya, mengangkat pena dosa tersebut bagi anak kecil yang belum balik anak kecil yang belum balik tidak terdapat dosa pada dia namun ketika anak kecil yang belum balik dan dia sudah tamyiz sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek amalan dia jika berupa ibadah amalan amalan itu jika merupakan merupakan amalan ibadah amalan taat maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan dia. Inilah yang berkaitan dengan tamyiz. Seorang anak yang masih belum berumur balik dan sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Dan kebanyakan umur tamyiz kata para ulama yaitu umur 7, umur 7 tahun. Ini akthar kebanyakannya, akan tapi tidak semuanya. Kebanyakannya saja yaitu 7 tahun akan tapi terdapat juga di sana ada yang tujuh tahun masih belum tamyiz juga. Bahkan sampai tujuh tahun lebih dia masih belum bisa membedakan. Maka ini tidak diwajibkan atau tidak diterima amalan am, am, amalan anak tersebut jika masih belum tamyiz. Atau ada juga yang sudah tamyiz sebelum masuk umur 7 tahun maka ini juga termasuk dianggap amalan ibadah dia kita lanjutkan fala yasihhu minal kafir maka tidak sah wudunya orang kafir fala yasih minal kafir maka tidak sah orang kafir jika melakukan ibadah jika melakukan amalan tidak sah karena merupakan syarat wudu adalah dan syarat ibadah yang lain harus muslim, harus Islam, fala yasih minal kafir, tidak boleh dan tidak sah orang kafir itu melakukan ibadah. Balal majnun, walal majnun dan orang yang hilang akalnya, yaitu orang yang gila karena merupakan syarat wudu al-aql, berakal. Maka orang yang tidak memiliki akal tidak teranggap dan tidak sah wudunya. ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز dan wudu itu tidak dianggap tidak teranggap wudu tersebut bagi orang bagi anak kecil yang masih di bawah umur tamyiz jadi wudu itu atau amalan ibadah itu tidak teranggap jika dilakukan oleh anak kecil yang masih di bawah umur tamyiz, yang masih di bawah umur tamyiz, anak kecil yang masih belum bisa membedakan <clears throat> yang baik dan yang buruk, tidak dianggap amalan dia semuanya baik amalan kebaikan atau amalan yang kejelekan tidak teranggap semuanya. Adapun yang sudah berumur tamyiz, maka amalan kebaikannya dianggap dan ditulis, namun amalan kejelekannya tidak ditulis dan tidak teranggap. Maka kata mu'alif di sini la yakunu mu'tabaran dan tidaklah teranggap wudhu tersebut bagi anak kecil yang masih di bawah umur tamyiz, yang masih di bawah umur tamyiz. Ini syarat wudhu yang pertama yaitu Islam, akal dan tamyiz. Kemudian yang kedua alba an-niyah. An-niyah li hadis innamal a'malu niyat Syarat wudhu yang kedua adalah niat. Adanya niat bagi orang yang hendak mengerjakan wudhu itu. Niat itu adalah tujuan. Tidak mesti niat itu harus diniatkan lagi dalam hati. Membaca niat itu dalam hati. Saya ingin berwudhu tapi dibaca di dalam hati ini tidak boleh. Bahkan ini dilarang. Ini termasuk bid'ah. Walaupun di dalam hati. Niat itu hanya apa? tujuan, keinginan apa yang dia inginkan dalam berwudu itu yang sudah terbesit di dalam hati itulah niat. Niat itu adalah tujuan yang sudah ada di dalam hati. Itu niat. Tidak mesti niat itu harus diucapkan di dalam hati. Bahkan kata para ulama ini juga termasuk bid'ah maka niat merupakan syarat daripada wudhu niat syarat daripada wudhu dan sebagian ulama berselisih apakah niat itu merupakan syarat wudhu atau tidak pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa niat itu tidak termasuk syarat wudhu maka seseorang ketika dia langsung berwudhu boleh bagi dia untuk melakukan sholat walaupun wudhunya nggak pakai niat. Ini kata Imam Abu Hanifah. Akan tapi yang rajih yaitu kaulul jumhur, pendapat jumhur ahli ilm bahwa niat merupakan syarat wajib, syarat yang harus jika seseorang hendak mengerjakan wudhu. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu sesungguhnya seluruh amalan itu bin niat, tergantung sesuai dengan niatnya. Jadi tidak boleh amalan ibadah yang tidak disertai dengan niat jika amalan ibadah tersebut mengharuskan adanya niat. Maka wudhu syaratnya adalah niat. Kemudian malih melanjutkan wala yusra' at-talaffuz biha li'adami thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak disyariatkan dan tidak boleh seseorang mengucapkan niat itu dengan lisannya karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syarat yang kedua yaitu niat. Maka seorang yang wudhu dan dia tidak memiliki niat sama sekali dalam wudhunya, tidak ada niat bagi dia untuk mengangkat hadas dalam wudhu dia, maka wudhunya tidak sah, tidak sah, tidak diterima. Dia harus mengulang wudhunya lagi. Atau seorang yang berwudhu cuma hanya ingin sekedar mencuci muka. Niatan dia untuk membersihkan muka ini juga tidak teranggap wuduknya atau ingin biar dingin agar dingin atau agar segar mukanya wajahnya sehingga dia berwudu maka ini wudhu dia tidak sah karena niatan dia adalah untuk perkara yang lain bukan karena untuk mengangkat al hadas maka syarat yang kedua adanya niat niat wudhu tersebut kemudian al jim syarat yang ketiga al at-tahur, adanya air yang tahur. Kita telah bahas pada kitab taharah yang berkaitan dengan air. Tahur adalah air yang tahir, mutahhar. Makna tahur adalah air yang tahir dan mutahhar. Air yang suci dan mensucikan. Ini makna al at-tahur. al at-tahur yaitu al at-tahir mutahhar. Air yang tahur itu adalah air yang suci dan mensucikan. Karena kita telah mengetahui air itu ada yang suci dan tidak mensucikan dan juga ada air yang suci dan yang boleh digunakan untuk berwudu adalah air yang bisa mensucikan. Maka tidak boleh seseorang berwudu dengan air yang tidak bisa mensucikan walaupun air itu tohir seperti air sirup, air teh, air sabun dan seterusnya. Air yang tidak bisa mensucikan. Al-ma' at-tahur ini syarat yang ketiga. Lima taqaddama fil miyahi am ammal an lima taqaddam fil miyah. Karena dan pembahasan ini telah taqaddam telah berlalu, telah dibahas pada bab al-miyah, pada bab air. Ammal an najis, ammal an najis fala yasihhul wudu'a bih. Adapun air yang najis, air najis tidak boleh dan tidak sah wuduknya dia jika menggunakan air najis tersebut. Ini syarat syarat wuduk yang ketiga. Kemudian yang keempat, ad-dal. Izalatu ma yamna'u usulul ma ilal basharah. Izalah menghilangkan mayamna sesuatu yang menghalangi. Izalatu mayamna menghilangkan sesuatu yang menghalangi usulul ma ilal basharah sampainya air pada anggota tubuh pada anggota tubuh ilal basarah yaitu anggota tubuh yaitu kulit menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh. Ini juga syarat daripada wudhu harus seseorang yang hendak berwudhu atau berwudhu dia harus sebelum wudhu dia menghilangkan suatu atau benda-benda yang menempel yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang diwajibkan terkenai air. Min syam'in seperti syama' lilin au ajinin atau ajin. Ajin adalah adonan. Adonan baik cat atau semen. Adonan-adonan atau tepung tip X dan yang semisalnya yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh tersebut yang wajib untuk dikenai air wanahwihima dan yang semisalnya il alfar alladhi yu'rafu bainan il yaum seperti tolak yaitu apa pacar tapi yang cat cat kuku apa pacar yang kuteks yang tidak bisa dihilangkan itu yang dipakai perempuan di zaman ini kata Malik seperti cat kuku yang paten dan tidak bisa dihilangkan yang mana ini diketahui pada nisa al-yaum pada para wanita di zaman ini yaitu pacar atau sejenis pacar yang tidak bisa hilang catnya. Maka ini tidak boleh, harus dihilangkan barulah dia boleh untuk berwudu karena ini merupakan syarat wudu yaitu sampainya air pada anggota tubuh tersebut. Ini syarat yang ke keempat. Kemudian syarat yang kelima, al-istijmar wal istinja awil istinja 'inda wujudi sababihima lima taqaddam. Yaitu istijmar kita telah tahu istijmar yaitu dengan menggunakan batu atau al-istinja yaitu dengan menggunakan air inda wujudi sababihima ketika ada sebabnya ketika ada sebabnya yaitu ketika seseorang habis buang air harus dia istijmar atau istinja jika hendak mengerjakan sholat harus bersih dulu dengan dengan cebok imma dengan air atau dengan batu Nah, tidak boleh ada sisa-sisa najis yang belum dia bersihkan kemudian dia mengerjakan salat atau dia berwudu dalam keadaan seperti itu. Ini yang ke lima. Kemudian yang keenam al-muwalah. Al-muwalah yaitu mencuci anggota tubuh secara langsung, mengerjakannya, mengerjakan wudhu itu langsung, secara langsung dari wajah tidak berhenti langsung ke tangan dan tidak berhenti lagi langsung ke kepala kemudian tidak berhenti lagi tidak ada jeda antara satu dengan yang lainnya antara pencucian satu organ tubuh dengan yang lainnya tidak ada jeda ini al-mualah inilah al-mualah namun di sini para ulama berselisih apakah mualah itu termasuk kewajiban wudhu atau syarat wudhu tapi yang rajih bahwa mualah ini tidak termasuk syarat wudhu. Mualah ini termasuk sunnah wudhu, tidak termasuk syarat wudhu. Yang benar bahwa mualah yaitu mengerja, yaitu apa? Mencuci anggota tubuh itu langsung, secara langsung tanpa ada jeda. Ini yang benar adalah ini merupakan sunnah, merupakan sunnah dan tidak termasuk syarat. Dan insya Allah ada pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Kemudian setelahnya azai, azai at-tartib. tertib, azai at-tartib wa sayati al-kalamu 'alaiha ba'da qalil. Azai syarat yang berikutnya adalah at-tartib, yaitu berurutan. Berurutan. Wudu itu harus berurutan, tidak boleh mencuci kepala dulu, membasuh kepala dulu atau mencuci kaki terlebih dahulu. Ini tidak boleh. Jadi harus berurutan. Habis wajah, tangan, habis tangan ya kepala, setelah itu baru kaki. Tidak boleh langsung masuk ke kaki atau masuk langsung membasuh e, mengusap kepala dan mengusap telinga terlebih dahulu kemudian baru mencuci muka dan seterusnya ini tidak boleh ini tidak sah wudhu orang yang seperti ini jadi syarat wudhu harus tertib harus tertib wa sayati al kalamu alaihima ba'da qalil dan insyaallah akan dibahas pembahasan mualah dan tertib ini pada pembahasan berikut pembahasan yang akan datang pada pembahasan yang akan datang kemudian syarat yang terakhir yaitu ghuslu al-ha ghuslu jami'il a'dha al-wajib ghusluha ghusl jami'il a'dha membasuh mencuci jami'il a'dha seluruh anggota tubuh al-wajib ghusluha yang wajib untuk dicuci, yang wajib untuk dibasuh. Jadi tidak boleh membasuh sebagiannya saja. Sebagian membasuh tangan setengahnya aja, tidak sampai siku. Ini tidak sah wudunya. Harus sempurna seluruh anggota yang wajib untuk dikenakan air, wajib untuk dikenakan air, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Ghuslu jamil adha al-wajib ghusluha, membasuh seluruh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, yang wajib untuk dicuci. Inilah syarat-syarat wudu yang disebutkan oleh muallif. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas furud furuduhu yaitu kewajiban-kewajiban wudu. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين